Mudah-mudahan pertemuan kita di pagi hari ini menjadi pertemuan yang akan memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Pertemuan yang akan menjadikan ini sebagai tambahan amal kita bukan hanya sekedar sebagai tambahan ilmu kita. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad menyatakan dalam kitabnya radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu man ahmala sidqa haythu yakhaf ista'mala al-kadhiba haitsu yarju Barang siapa yang meninggalkan kejujuran ketika dia takut pasti dia akan berbuat kebohongan suatu saat ketika dia berharap. Ini kalimat hikmahnya pagi hari ini pendek tapi maknanya dalam. Barang siapa yang meninggalkan kebohongan ketika dia takut, takut dimarah dia bohong, takut kena kasus dia bohong, takut bermasalah atau takut diadili dia bohong ista'mal al haitsu yarju maka dia akan menggunakan kebohongan apabila suatu saat dia itu berharap berharap untuk mendapatkan uang siap untuk bohong berharap untuk mendapatkan jabatan siap untuk bohong berharap untuk mendapatkan apapun yang dia inginkan ya dia siap untuk bohong. Nah, kenapa? Karena bohong itu sekali saja dilakukan, orang itu terkena penyakit jadi suka bohong. Satu kali aja bohong, selama-lamanya dia bisa jadi pembohong. Awalnya sebenarnya cuma bohongnya cuma bercanda. Tapi sering bohong, lama-lama untuk menutupi kebohongannya dia harus bohong lagi. Untuk menutupi kebohongannya yang kedua harus bohong lagi untuk yang ketiga. Untuk menutupi kebohongannya yang keempat harus bohong lagi untuk yang kelima. Akhirnya sepanjang hidup isinya bohong semua. Ada cuma satu kali bohong. Hati-hati makanya. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran wa kunu ma'asadikin jadilah kamu itu bersama orang-orang aswadikin aswadikin ini orang-orang yang jujur jujur dalam perbuatan dan jujur di dalam niat jujur kepada makhluk dan juga dan juga jujur kepada sang khalik yaitu Allah Subhanahu wa taala Nah, kalau jujur kepada makhluk, insya Allah semuanya bisa. Tapi kalau jujur kepada Allah, cuma orang-orang tertentu yang bisa. Makanya Pak Ade sampai mengatakan, wa kunu ma'aswadikin, jadilah engkau bersama orang-orang yang jujur. Kenapa? Karena jadi seseorang yang jujur ini susah. Maka ayatnya bukan wa kunu jadilah engkau ke dalam golongan orang yang jujur. Enggak. Tapi apa? Bersama orang-orang yang jujur. Jadi apa? Awal proses bareng dulu dengan orang yang jujur. Lama-lama juga ikut jujur. Sekarang masalah jujur kepada Allah. Jujur pada makhluk gampang, gambarannya itu gampang. Jujur kepada Allah ini yang susah. Jujur kepada Allah gimana? Kita ketika sholat takbiratul ihram Allahu Akbar kita kira-kira ketika takbiratul ihram niatnya niat sholat kan niat sholat menghadap diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi ketika kita masuk dalam sholat langsung pikiran kita tidak menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan pikiran-pikiran yang sekiranya kalau kita ucapkan di depannya makhluk itu kita malu, kita bawa pikiran itu ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat takbiratul ihram, langsung mikir. Habis ini kebelet ini. Saya kebelet mau ke kamar kecil. Ini kita kalau ngomong sama orang depan 20 orang, saya kebelet mau ke kamar kecil. Malu kan kita? Tapi pikiran ini kita bawa ke hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Takbiratul ihram langsung mikir, wah tadi sambelnya kepedesan. Gara-gara sambel ini perut jadi sakit. Kurang ajar itu yang buat sambel. Ini kalau kita ucapkan sama makhluk, kita malu. Tapi pikiran-pikiran ini kita bawa ke hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya jujur kepada Allah itu susah. Kita ketika Fatihah, iya iyyaka na'budu hanya kepadamu kami menyembah. Kalau ayatnya itu na'buduka artinya kepadamu kami menyembah. Berarti juga bermakna bisa kepada yang lainnya juga menyembah. Tapi kalau iya iyyaka budu itu artinya hanya kepadamu kami menyembah. Jadi tidak ada yang kita sembah, tidak ada yang kita ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi prakteknya kita terkadang lebih menyembah kepada makhluk atau kepada dunia dibanding kepada Allah Subhanahu wa taala. Prakteknya seperti itu. Kita kalau seandainya ada orang janjani kita, kamu datang ke rumah saya jam 4 pagi, saya kasih uang 500 ribu. Jam 2 malam sudah bangun kita. Tapi kita sama Allah dikasih perintah. Kamu kalau mau doanya dikabulkan, mau jadi hamba yang dicintai sama Allah, kamu bangun malam. Jam setengah empat lah, paling enggak. Bisa ibadah sedikit. Kamu bangun malam sebelum subuh supaya bisa ibadah. Bukan cuma tahajudnya, saat subuhnya kita hilang sekalian. Jam enam baru bangun, jam tujuh baru bangun Kenapa? Kita masih sering berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu karakteristiknya kita. Jadi kalau dikatakan apakah kita ini orang yang jujur, belum jadi orang yang jujur kita ini. Kita tuh mesti banyak kebohongan-kebohongan yang kita lakukan dalam kegiatan kita sehari-hari. Oleh karena itu, mari mulai sekarang kalau kita itu kepingin jujur kepada Allah, syarat pertama jujur dulu kepada makhluk. Sama makhluk yang jujur baru bisa jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Muhammad Nabi Muhammad itu jujur di dalam berdakwah. semua sifatnya nabi itu jujur. Dan setiap antara sifat wajibnya nabi itu adalah kejujuran. Allah Subhanahu wa taala itu sering mensifatkan para nabinya dengan kejujuran. Wadhkuru fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Dan katakanlah kitabnya Ibrahim sesungguhnya dia siddiqan nabiyya. Orang yang siddiq, orang yang jujur dan seorang nabi. Wadhkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Dan bacakanlah kitabnya Idris. Sesungguhnya dia adalah nabi yang jujur ada seorang nabi yang jujur. Nabi Muhammad sifat wajibnya juga asidik yaitu jujur. Kenapa? Jujur ini penting. Makanya Nabi Muhammad ketika dapat perintah untuk berdakwah, dia jujur berdakwah memang karena Allah Subhanahu wa taala. Kan sampai waktu itu Nabi Muhammad waktu itu zaman ada Abu Talib pamannya. Abu Talib ini bempernya Nabi Muhammad. Kalau ada orang mau macam sama Nabi Muhammad, itu yang menghadang Abu Talib. Kamu tidak cocok tidak apa-apa, tapi jangan macam-macam sama ponaanku. Jangan berani ganggu ponaanku. Makanya ketika Sayyidina Abu Talib itu diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad diganggu, orang bebas ganggu Nabi Muhammad, yang dikucilkan, yang dilempari, semua orang yang dipukuli Nabi Muhammad sudah bebas mengganggu Nabi Muhammad. Kenapa? Karena nggak ada Abu Talib. Muhammad waktu itu ketika orang-orang masyarakat kaum kafir Quraisy lihat ini dakwahnya semakin lama kayaknya semakin berkembang. Sudah, ini harus kita adakan strategi ini. Gimana caranya supaya Muhammad nggak usah dakwah lagi. nggak sungguh-sungguh untuk berdakwah lagi. Akhirnya datang sekelompok kaum kafir Quraisy datang kepada Abu Talib. Ya Abu Talib, ponaanmu itu maunya apa? Apa sih mau maunya keponakanmu itu? Kini aja, dia nggak usah dakwah. Yang dia pengen apa? Pengen jadi orang yang kaya. Kita siap ngasih sebagian kekayaan kita sampai dia jadi orang yang paling kaya di antara kita. Maunya apa? Pangkat. Ka'bah suruh ngurusi dia, suruh megang dia. Gak boleh ada yang masuk sekitar Ka'bah kecuali tanpa izin dia. Jadi orang yang paling berkuasa dia. Mau wanita yang cantik, suruh pilih anak-anak perempuan kami. Satu kaum Quraisy suruh milih dia. Siapa yang mau dijadikan istri, suruh milih. Suruh jadikan istri. Kita siap. Tapi satu, nggak usah dakwah. Nggak usah dakwah Ya, kalau kita yang ditawari gitu gimana? Alasannya istiqoroh dulu nanti. Padahal kepengen sebetulnya. Muhammad itu Abu Talib lihat sampaikan sama Nabi, "Hei ponakanku, ini sesungguhnya datang para pemuka kaum kafir Quraisy menawarkan kekayaan kepadamu. Kalau kamu mau kaya, dia siap mereka siap untuk menjadikan kamu kaya." Kalau misalkan kamu itu kepengen untuk jadi orang yang paling berkuasa, Ka'bah siap diserahkan sama kamu. Kalau kepengen wanita yang cantik, suruh milih yang ada di kaum Quraisy. Suruh milih. Kemudian kata Nabi Muhammad, kalau seandainya, yang pamanku katakan sama mereka, kalau seandainya bulan itu ditaruh di tangan kananku dan matahari di tangan kiriku, di tangan kiriku atau kebalikannya, atau alam matan hadisnya. Kemudian aku harus meninggalkan dakwah ini, aku gak akan mau. Tapi hatta yudhirahullah au ahli kaduna. Sampai Allah akan memenangkan agama ini atau aku mati karena agama ini. Aku siap. Tapi jangankan cuma perempuan, Jangankan cuma kekayaan, jangankan cuma pangkat, bulan sama matahari dikasihkan sama aku, aku tetap gak akan mau. Lihat semangatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di antara tawaduknya apa? Hatta yudhirahullah au ahli kaduna. Sehingga Allah memenangkan agama ini. Jadi memenangkan siapa? Bukan Nabi kan? Nabi gak ngomong sehingga aku memenangkan agama ini enggak. Allah memenangkan agama ini atau aku mati karena agama ini. Jadi yang bagus-bagus itu dinisbatkan kepada Allah, yang buruk-buruk dinisbatkan kepada dirinya sendiri. Ini tawaduknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kan tidak, Pengajian ini pengajian ramai gara-gara saya. Ini bukan gara-gara Allah kalau pengajiannya itu ramai, gara-gara dia. Ini yang hadir banyak masyarakat dari mana-mana datang karena saya panitianya. Coba bukan saya. Tidak ada tawaduknya sama sekali. Nabi urusan agama ini yang memenangkan Allah. Kalau mati, aku yang mati karena agama ini. Ini apa? Sungguh-sungguh, jujur. Kasih perintah sama Allah untuk berdakwah ya jujur. Nah, jujur inilah yang sudah langka zaman sekarang ini. Katakan tadi apa? Ittaqullaha wa kunu ma'asadikin. Bertakwalah kamu kepada Allah dan jadilah kamu itu bersama orang-orang yang jujur. Takwa sama Allah itu wajib, kumpul dengan orang-orang yang jujur itu juga hukumnya wajib. Dia mengatakan wawunya itu waw ataf. Katakan oleh Ibn Mas'ud, Innal kitba la yasluhu fi jiddin wala hazlin wala ayyaida ahadukum sabiyahu syai'an thumma la yunjizu lahu. Katakan Ibnu Mas'ud, sesungguhnya bohong itu enggak baik. Sekalipun kamu serius atau kamu bercanda. Enggak baik bohong itu. Bahkan enggak baik juga kalau kamu itu ngasih janji sama anak kecilmu, kemudian enggak kamu tepati goda anak kecil. Jadi kita menghibur anak-anak kita supaya enggak naik, supaya enggak nangis, kemudian kita bohongi, ini tetap enggak bagus, kata Ibn Mas'ud. Enggak boleh. Kenapa? Ngajari anaknya untuk bohong nanti. Anaknya kepengen beli mainan mobil-mobilan, enggak usah mobil-mobilan, sabar aja nanti bapak belikan helikopter helikopteran kalau perlu. Padahal nggak ada niat untuk beli sama sekali. Ini anak kalau dididik seperti ini besar jadi pembohong nanti dia. Kenapa? Ya bapaknya ngajari bohong. Awal yang menanamkan ajaran bohong bapaknya. Akhirnya ini anak ketika dewasa ya jadi pembohong. Waliyadzubillah min dalik. Katakan pula dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun." Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala takfu ma laysa laka bihi ilmun. Itu maksudnya jangan kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan di situ. Mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan di situ, contohnya gimana? Ngasih kabar-kabar yang nggak jelas. Wala takul ra'aitu ra'aita walam wala takul ra'aitu walam taro. Wa itu walam tasma. Jangan sekali-kali kamu ngomong saya lihat sendiri padahal nggak lihat. Saya dengar sendiri padahal nggak dengar. Sesungguhnya semuanya itu sam'a pendengaran wal basara penglihatan wal fuada hati kullun ulaika kana anhu mas'ula semuanya ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan gampang-gampang mindah berita. Takutnya itu berita dusta, kita termasuk salah seorang daripada pendusta. Ini sering ini. Ini ya, katanya si fulan itu berbuat begini, begini, begini. Tahu sendiri enggak? Enggak. Lihat sendiri? Enggak. Dengar sendiri dia ngomong gitu? Juga enggak. Dengar dari siapa? Dengar dari orang lain. Kalau berita ini bohong, dia termasuk salah seorang yang berbohong. Terlebih lagi kalau itu menyangkut aibnya orang lain. Dikatakan fulan bin fulan itu mencuri. Beritanya tersebar sampai ngomong ke orang-orang. Ternyata orang yang ngomong gak dengar sendiri, gak lihat sendiri dia nyuri, ternyata dia bukan pencuri dosanya double-double yang pertama merusak nama baiknya orang kemudian dia bohong dan yang ketiga dia fitnah bukan ngerasani lagi dosanya lebih besar kalau ngerasani itu memang ada sifat buruknya orang berbuat buruk kemudian kita omongkan ini dosa besar kenapa ngerasani tapi kalau orang nggak berbuat keburukan kita omongkan lebih besar lagi dosanya. Kenapa? Fitnah. Nah, sering kita itu ngomong apa-apa yang kita nggak memiliki pengetahuan di situ, nggak tahu cerita pastinya, langsung cerita kemana-mana. Katanya uangnya itu diambil sampai sekian sekian sekian, padahal nggak tahu. Dan juga kalau ada kabar itu sudah lewat beberapa mulut, insya Allah bumbunya banyak itu. Nanti ada orang misalkan utang, ngemplang misalkan, utangnya dikemplang cuma satu juta, jadi utang terus dia bawa kabur cuma satu juta. Ini kalau berita ini sudah sampai ke tiga mulut aja bisa jadi 10 juta nanti. Sudah tambah nolnya satu. Lah gimana kalau lima mulut tujuh mulut? Tambah lama tambah dilebih-lebihkan terus. Nah, ini ini penyakitnya kita. Sering kita ini meriwayatkan kebohongan. Terus gimana kalau mau selamat? Kalau ada orang datang bawa berita macam-macam, jawab aja. Kamu lihat sendiri enggak? Enggak. Dengar sendiri juga enggak. Lah kalau seandainya itu enggak benar, dosa kamu nanti sudah bohong. Hati-hati. Hati-hati, jangan sampai berbuat kebohongan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beliau itu seorang ulama besar julukannya aja Sultanul Aulia. Sultanul Aulia itu artinya apa? Rajanya semua wali. Jadi semua wali itu rajanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau menyatakan dalam kisahnya, aku ini bisa jadi hebat, bisa jadi wali seperti ini karena aku ini selalu jujur. Jadi aku ketika kecil dulu, aku ini sering baca riwayatnya orang soleh. Kemudian aku ini tinggal bersama ibuku yang tua. Aku tinggal bersama ibuku yang tua. Akhirnya aku bingung. Kalau aku itu dulu orang itu kalau mau belajar harus mengembara. Mau belajar ilmu ini misalkan harus keliling, pergi ke luar negeri. Itu bisa jadi kadang-kadang orang dulu itu kalau mondok 40 tahun baru kembali ke daerah asalnya. Sampai seperti itu. Atau kadang-kadang sudah nggak kembali ke daerah asalnya sama sekali. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu tinggal bersama ibunya yang waktu itu usianya tua. Syekh Abdul Qadir beliau waktu itu ketika lihat biografinya para ulama, lihat kesungguhan ilmunya para ulama, Kepengen juga jadi ulama. Enak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini pamit sama ibunya, "Bu, hadiahkan aku kepada Allah, Bu." Maksudnya apa? Ya sudah, biarkan aku belajar. Rasul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani punya pikiran, ini kalau dia mengembara keluar, belum tentu dia bisa kembali ketemu lagi sama ibunya. Bu, hadiahkan aku kepada Allah, Bu. Tolong Bu hadiahkan aku kepada Allah. Ibunya berat. Ini nggak ketemu selama-lamanya loh ini. Ketemu selama-lamanya. Dan sudah tua ibunya. nggak ada yang ngurus kecuali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ibunya bilang, "Jangan dulu, Nak. Nurut. Ada kesempatan lagi, Bu, hadiahkan aku kepada Allah, Bu." Ibu yang mengatakan, "Jangan dulu, Nak." Lagi, bu hadiahkan aku kepada Allah bu. Hari ibu yang menyatakan, ya sudah. Ibu siap nak, kamu belajar untuk jadi ulama, jadi orang yang hebat, ibu siap. Kamu syaratnya harus belajar yang rajin, harus belajar yang sungguh-sungguh. Ibu sudah menghadiahkan kamu kepada Allah, jangan sampai ibu nanti kecewa sama kamu. Ini kira-kira ibu siap yang Syekh dari jalan ini hebat apa enggak? Hebat kan? Ya? Hebat Ibnu Abdul Qadir Al-Jailani. Hasilnya apa? Punya anak yang hebat. Ibu sekarang anaknya baru pengajian hujan sedikit sudah bingung ibunya. Baru pergi mondok pesantren, satu kota kadang-kadang tinggalnya pondoknya. detail pun setiap hari. Baru pindah pondok pesantren tiga bulan sekali balik ditangisi setiap hari Ya gimana anaknya mau jadi hebat? Bahal sudah di pondok pesantren kadang-kadang disusul diajak tamas ya, diajak pergi. Sudah anak, ini anaknya belajar belajar agama ini di pondok, disusul diajak pergi tamas ya. Ya mana terus dari mana anaknya mau jadi alim? Syabdul Qadir Jailani, nak pergi kamu saya diahkan sama Allah. Jangan mikir ibu lagi. Ya, semangatnya ibunya. Ini warisannya bapakmu dulu, saya simpan untuk kamu. Ya Abdul Qadir Jilani masih kecil, bapaknya sudah meninggal. Warisannya disimpan sama ibunya. Ini kamu saya kasih uang, itu jumlahnya banyak, ada tuh jumlah uangnya itu banyak. Saya jahit di pakaian di bawah bagian ketiak sini. Dalam. Satu nak pesannya ibu, satu aja. Di mana-mana kamu harus jujur itu aja pesannya. Gak usah banyak-banyak. Ibunya gak pesan, makan ya. Jangan lupa gak makan, gak pesan gitu ibunya. Ini kalau kamu gak suka makan nanti beli abon di sana, gak pesan gitu ibunya. Ibunya pesannya apa? Nak jujur selalu. Berangkat Syabdul Qadir Al-Jilani. Titipkan sama rombongan. Bukan itu yang mau ke Baghdad asal lah. Dititipkan sama rombongan, ngikut di situ Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika di tengah perjalanan dihadang oleh sekelompok perampok. Semua harta rombongan Syekh Abdul Qadir Jailani diambil semuanya. Syekh Abdul Qadir Jailani paling kecil sendiri. Dia datang, mana barangnya kamu? Ambil, ambil, ambil. Sampai ke Syabdul Qadir Al-Jailani. Eh, kamu anak kecil, punya uang enggak? Punya. Hah? Punya uang kamu? Ya, berapa? 40 dirham. 40 dirham itu ukurannya banyak. Satu dirham itu beberapa gram perak. Kalikan 40 itu insya Allah puluhan juta nilai 40 dirham. Kalau dikurskan di masa sekarang ya. Insyaallah sampai sampai eh, sampai jutaan atau puluhan juta. Kemudian orang itu kaget. Itu kalau puluhan dinar ya puluhan dirham. Walhasil nilainya banyak di masa itu. Kalau zaman sekarang ya cukuplah untuk beli mobil-mobil yang agak second gitu. Itu ditaruh di mana? Dijahit di ketiak sini. Perampoknya kaget loh. Kamu tahu enggak siapa saya? Tahu. Kamu perampokan? Iya. Lah kok kamu jujur? Pesannya ibu saya, saya tidak boleh bohong, harus jujur. Perampoknya heran. Oh ini anak kecil buat mainan saya ini. Sudah, laporkan sama kepala perampoknya. Pak Ketua, ini anak kecil katanya punya uang 40 dirham atau 40 dinar. Gimana? Ditanya sama Bapak Ketua perampoknya ini. Nah, kamu punya uang? Iya betul. Saya punya uang 40 dirham sama ibu dijahit di sini. Ini uangnya. Dipegang gini. Kepala perampoknya kaget. Nak, kamu tuh tahu enggak kalau saya ini perampok? Tahu. Lah kok kamu jujur? Nanti diambil loh uangmu. Waktu itu masih kecil, dianggap masih polos. Kata Syabdul Qadir Al-Jailani, ibu saya nyuruh saya jujur jadi saya jujur dimanapun, mau sama perampok, mau sama siapapun ya saya jujur dong diperintah sama ibu untuk jujur kok. Ada kepala perampoknya ini heran. Coba saya lihat uangnya, dilihat betul. Terus kata perampoknya, ya Allah, ini anak masih sekecil ini aja diperintah sama ibunya untuk jujur, dia mau nurut untuk jujur. Dan sedangkan aku, aku dari lahir diperintah sama Allah sampai besar seperti ini nggak pernah nuruti perintahnya Allah sedikit pun sudah ngomong sama perampok yang lain saya sebagai pemimpin perampok saya mau tobat harta-harta kembalikan semuanya kamu terserah mau neruskan ngerampok boleh mau kepergi juga boleh kata perampok yang lain ya sudah kalau kamu tobat kita semuanya juga tobat kemudian tanya sama Syabdul Qadir Al-Jalani kamu mau kemana? saya mau belajar di Baghdad ya sudah saya ikut sama kamu sampai ada 40 perampok ini jadi muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani makanya kalau ketika besar jadi orang hebat ya pantas masa usia kecil aja sudah menaklukkan 40 perampok itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani anak-anak zaman dulu Imam Syafi'i dididik sama ibunya lima tahun apal Quran 10 tahun apal kitab Al-Muwatta, 15 tahun fatwa di depannya para ulama. Umur 15 tahun. Anak kita umur 15 tahun, tahunnya cuma PlayStation sama futsal. Itu terus gede mau jadi orang hebat, ya dari mana? Eh, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani diperintahkan untuk jujur. Lihat awal mulanya beliau bisa menjadi seorang wali yang sampai sehebat itu kejujuran dulu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani katakan oleh Rasulullah dalam hadis Kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, iyyakum wal kadhiba. Hati-hati kamu sekalian kepada perbuatan bohong. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur karena sesungguhnya perbuatan bohong itu bisa mengajak kamu untuk berbuat yang buruk. Wa innal fujuro yahdi ilan nar. Dan perbuatan buruk akan menyebabkan kamu itu masuk ke dalam neraka. Wa innar rajula la yakdzibu wa yataharral kadziba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Sesungguhnya nanti ada seseorang yang dia itu berbohong dan terus-menerus berbohong sampai oleh Allah dia dicap sebagai seorang pendusta. Wa alaikum Dan hendaknya kamu semuanya itu jujur. Fa inna sidqa birrun. Karena kejujuran itu adalah perbuatan yang baik. Wal birru yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu mengajak kita untuk masuk ke dalam surga wa innar rajula la yasduku wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan dan seseorang itu akan berbuat jujur dan mengusahakan untuk selalu jujur sampai-sampai dia di sisi Allah dianggap sebagai seseorang yang jujur hati-hati berarti sama bohong yang terpenting kita tuh terkadang berbohong kenapa? Kalau kepepet. Kepepet dalam otak kita. Dikasih tugas misalkan lupa nggak ngerjakan bohong. Kenapa nggak ngerjakan? Kemarin demam, padahal kemarin main sepak bola. Kenapa? Bohong duluan. Nah, bohong-bohong-bohong kecil ini kalau dibiasakan lama-lama jadi bohong yang besar. Orang itu awal pertama kali berbohong mesti ada perasaan berat, takut sama dosa. Kedua kali berbohong mulai hilang perasaan takut kepada Allahnya. Ketiga kali berbohong hilang lagi. Keempat kali berbohong hilang total. Seterusnya berbohong, bohongnya jadi, jadi refleks sudah. Jadi dulu kalau mau bohong pakai mikir sekarang kalau mau bohong nggak pakai mikir, langsung mulutnya sudah lancar untuk bohong. Kenapa? Sudah sering kebiasaan. Waliyadzubillah min dzalik. Kemudian kita semua sama Allah diselamatkan dari sifat pendusta insyaallah. Katakan pula dalam hadis kalau seandainya seorang hamba itu berbohong satu kali kebohongan aja itu malaikat kedua malaikat yang jaga ini kalau perlu mau pindah satu mil jauhnya. Kenapa? Karena bau busuk yang timbul dari dirinya dia. Satu kebohongan aja. Katakan pula oleh Ibn Mas'ud, "A'zamul khotoyal lisan al gadub Paling besarnya dosa yang ada di lisan, yang ada di mulut itu al-kadzub yaitu dusta paling oh, besarnya dosa ini yang ada di mulut. Kalau fitnah mungkin jarang. Kalau ribah, ribah juga sering orang-orang zaman sekarang. Tapi kalau bohong ini lebih enteng lagi. Katakan pula oleh penyair, la yakdibul mar'u illa min mahanatihi au fi'lihi su'a au min qillatil adabi. Maksudnya orang yang bohong itu ada tiga alasan. Biasanya orang itu orang yang hina kalau pembohong itu. Atau orang yang suka berbuat buruk mau menutupi perbuatan buruknya dengan bohong. Atau orang yang memang nggak punya sopan santun. La jifati kalbin khairu raihatin min kadzbatil mar'i fi jiddin wa fi la'abi. Sesungguhnya bangkainya anjing itu lebih baik baunya lebih bagus atau lebih harum daripada kebohongannya seseorang baik dia bohong serius atau dia bohong untuk bercanda sama-sama dosanya kemudian kan pernah dengar kan kan memang bohong itu terkadang diperbolehkan ya memang bohong itu diperbolehkan dalam hadis Kulul kadhibi yuktabu ala ibni Adam illa rajulun kadhaba fi khadi'ati harbin au islahi baina thnain au rajulun yuhadithu imra'atahu liyurdhiyaha. Jadi bohong itu semuanya dicatat dosa kecuali tiga kebohongan. Yang pertama bohong ketika perang. Ketika perang, bohong ketika perang boleh. Sekarang sudah nggak ada perang kan? Berarti alasan yang ini nggak bisa kita pakai. Yang kedua, bohong untuk mendamaikan dua orang yang berselisih. Ini boleh. Ada dua orang yang berselisih. Dan kita mau mendamaikan dengan cara bohong, itu boleh. Gimana cara bohongnya? Nanti dia tanya, dia itu suka menjelek-jelekin saya. Oh enggak, dia itu enggak pernah menjelek-jelekkan kamu. Padahal memang pernah menjelek-jelekkan, betul. Bohong untuk mengakurkan atau untuk mendamaikan kedua orang yang berselisih ini boleh. Bang untuk urusan itu. Jangan tambah tambah lagi loh ya. Cuma urus untuk urusan itu aja. Kalau bohong untuk kepentingan pribadi nggak boleh. Atau seorang pria yang berdusta kepada istrinya supaya istrinya itu senang, itu boleh. Istrinya misalkan masak Masakan makanan ternyata garamnya bukan ditaburkan tapi disok. Wasin rasanya. Dimakan sama suaminya. Gimana ini rasanya? Wah, enak. Maknyus ini rasanya. Padahal kasinan sebetulnya. Nah, ini berbohong seperti ini untuk nyenangkan istri nggak ada masalah. Boleh kalau berbohong seperti ini. Atau misalkan buatkan minuman istrinya keliru bukan gula yang dimasukkan garam yang dimasukkan misalkan dan diminum gimana rasanya wah enak padahal gimana rasanya kopi kalau dikasih garam ini berbohong kepada istri untuk menyenangkan hatinya boleh misalkan ini misalkan istrinya gemuk terus istrinya olahraga gimana sudah langsing padahal belum dia bilang ya langsing sekarang Nah, ini tidak apa-apa bohong-bohong untuk seperti ini. Kenapa? Untuk menyenangkan hatinya istri. Ini tidak apa-apa. Tapi untuk selain semuanya ini, jangan pernah sekali-sekali untuk mencoba berbohong. Kenapa? Akhirnya sama Allah dicatat sebagai seorang yang mendusta. Orang kalau sudah satu kali bohong, dia harus sering bohong untuk menutupi kebohongan-kebohongan berikutnya. Terakhir yang mungkin yang perlu digarisbawahi Jangan suka bohong ataupun sumpah dalam urusan cari dalam urusan kerja bahaya. Kenapa? Takutnya uang yang dipakai, uang yang didapat nggak berkah nanti. Jual barang misalkan, hati-hati kita jual barang yang bekas. Kalau barang itu ada aibnya, ada cacatnya, kita harus ngomong. Nih jual barang, ini agak rusak di sini, coba dilihat. Ini harus ngomong seperti itu. Kenapa? Supaya uang yang didapat berkah. Karena kalau sekarang kalau enggak, kalau kita mau jual barang ada cacatnya malah ditutupi cacatnya. Tidak boleh itu haram hukumnya. Bohong kita. Mau jual barang apapun, mau jual barang seperti itu, mau dagang, nawarkan barang. Ini kain yang paling bagus. Ini kalau dibakar kena api nggak sampai kebakar. Bohong. Misalkan sampai bohongnya sampai seperti itu misalkan. Haram, nggak berkah. Ini kainnya ukurannya sekian meter. Padahal sudah ditarik, kalau dicuci mengkeret nanti kainnya. Ini bohong juga, haram. Hati-hati, kalau uang yang diperoleh itu sudah nggak berkah, yang dimakan sama anak istrinya haram, hati-hati kalau anaknya nanti jadi pecandu narkoba. Kenapa? Bapak yang ngasih makan yang haram soalnya. Hati-hati kalau nanti istrinya jadi selingkuh. Kenapa? Suaminya yang ngasih makan yang haram. Hati-hati kalau dirinya jadi seorang yang buruk. Kenapa? Kerja dengan cara yang haram, makan juga dari yang haram. Hati-hati. Jadi kita kalau kerja mau nawarkan barang itu biasa aja. Tawarkan ini punya barang begini, begini, begini, begini. Gak usah ngomongnya tuh muluk-muluk. Ini barang kalau kamu dapat yang lebih murah, silahkan gorok leher saya. Ya, cuma barang urusan begitu aja. Sarung satu kodi aja sampai mau gorok leher. Betul akhirnya yang lebih murah gimana? Bunuh diri ya akhirnya dia. Kalau mau jujur. Akhirnya mau tidak mau bohong lagi. Hati-hati. Untuk urusan kerja jangan dibiasakan untuk berbohong. Bohong ini sebenarnya penyakit kebiasaan. Orang yang suka bohong karena kebiasaan dia itu bohong. Dan sekali kita bohongi orang, ada satu orang kita bohongi satu kali aja, belum tentu sampai seumur hidup dia bisa percaya lagi sama kita. Jadi hati-hati. Sungguhnya kebohongan itu mengajak kita berbuat buruk dan akhirnya kita bisa masuk ke dalam neraka kejujuran mengajak kita berbuat baik dan akhirnya kita bisa masuk ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang selamat dijaga lisan kita dibersihkan lisan kita dijadikan kita ini seseorang yang jujur jujur kepada makhluk jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dijaga lisan kita daripada halal yang haram, daripada halal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga doa-doa kita mustajab, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita semua yang berkumpul di pagi hari ini diampuni dosa kita oleh Allah, disembuhkan yang sakit di antara kita, dilancarkan semua urusan kita, digampangkan semua hajat kita, diselesaikan semua kesulitan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.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 qabul wa akbal wa sali kulli ila hadrati sayyidina rasulillah Muhammad bin Abdullah wa abaihi wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wa ahli bi'ati ajma'in wa alimatil mustahidin wa mufassirin wal muhadithin wal musannabil kutubin nafi ajma'in usun minum sayyidina al imam al muhajjir Ahmad bin Isa wal habib Ubaidillah bin Ahmad bin Isa wal habib bin Sayyidina al-Zadr Ustaz al-Adam al Fakil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwithum al-Irul habib bin Sayyidina al-Zadr Syekh Abdurrahman bin Muhammad al-Sikaf wal habib Bakar Sakran wa habib Ali bin Abu Bakar Sakran wa habib Abdullah bin Abu al-Idris al-Akbar wal Habib Bakar ثم لا رواه Habib Nafakr Rujul Syekh Abu Bakar bin Salim wal Habib Ahmad bin Muhammad Al Habsi wal Habib Abdurrahman Al Jufri Arsy ثم لا رواه Habib Yusuf bin Nabi Al ثم لا رواه Habib Kutub Al Anfas Al Habib Umar bin Abdurrahman Al Atash Syekh Al bin Abdullah ثم لا رواه Habib Kutub Al Syar wa Wahdil Bad wal Bilad Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad wal Habib Ali bin Abdullah Al Idrus wal Habib Ahmad bin Zain Al Habsi wal Habib Ali bin Abdullah Sikaf لا رواه Habib Nasruddin Al Zad Al Habib Sikaf bin Muhammad Al Sikaf al Adu لا رواه Habib Hasan bin Saleh Al Bahar wal Habib Abdullah bin Husain bin Dohir wal Habib Abu Bakar bin Abdul, Abu Halatas ثم إلى رولا حبيبنا سيدنا الجد الحبيب محسن بن علي بن أسنك والحبيبنا شيخنا كربتنا حبيبنا علي بن محمد الحبشي والحبيب عبد القدير بن جدبن والحبيبنا الحبيب أبو بكر بن مار بن يحيى والحبيبنا شيخنا كربتنا حبيبنا أبو بكر بن محمد السقاف والحبيب إبراهيم بن أنجل السقاف والحبيب صالح بن مسلم الحميد والحبيب محسن بن عبد الله السقاف والحبيب شيخ بن أبو بكر السقاف والحبيب عبد القدير بن عبد الرحمن السقاف والحبيب محمد أنس بن علي الحبشي والحبيب أستاذ محمد نجيب دوها السقاف والحبيب صالح بن أحمد السقاف وأصولهم وفروهم وتلميذتهم ومسايخهم وإخوان المتشربين إليهم أجمعين ثم إلى أرواح لأهله بلده ومشايخ الجهة بهاجهم على الله وأن شرارهم من الله وأن الله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن الله يفتح علينا وعلى أولادنا فتوح العارفين ويفقهنا وإياهم في الدين ويهدنا وإياهم إلى إلى سواء السبيل ويعلمنا تأويل ويجعل سيدنا محمد لنا شيخا ومرشدا ودليل وأن الله يطول أمرنا ويحسن أخلاقنا ويواسع أرزاقنا ويشفي مرضنا ويعفي مبتلانا wa yahmaduna nami kulli adan wa balwa wa yaqdu jami'i duyunina daina dunya bil maisarah wa daina al akhirah bil maghfirah wa yahbulana wa ayyahuma wa habulikum al rizal min ulum wal amal wa akhlaq wa niyat wa ila hadrati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فكهنا وفكي أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل لكل أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما أذكياء علماء نهدى بالخير ونكفى كل الشر ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأكر برضا منك العيون واقضي